manusia yang terbaik paling sempurna jarur nasabnya fisiknya dan ilmunya juga sang pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat dan dijadikan ibadah bagi orang-orang dari orang-orang beriman maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masih dalam bab adab kita Minhajul Muslim kita dan kita membahas sekarang adab terhadap hewan. Islam sangat sempurna, bukan hanya sekedar membahas masalah adab atau tata kerama dengan manusia atau dengan Allah atau dengan malaikat-malaikat atau dengan kitab-kitab atau dengan para rasul atau kitab-kitab yang diturunkan dari langit tapi juga lingkungan sekitar lingkungan kita yang banyak diciptakan oleh sang pencipta Allah di muka bumi ini sebagai hiasan di muka bumi juga Allah yang maha suci dan maha tinggi menjadikannya sebagai tunggangan <clears throat> dagingnya juga bisa dimakan oleh manusia adalah hewan-hewan hewan-hewan dalam Islam dibagi menjadi dua kategori ada hewan yang halal untuk dimakan dan ditunggangi <clears throat> dipakai jasanya dan ada hewan yang haram, baik dikonsumsi ataupun ditunggangi ataupun dipelihara. Kalau yang pertama bisa dipelihara juga. Tentu yang dihalalkan oleh Sang Pencipta Allah selalu lebih banyak daripada yang diharamkan, selalu lebih banyak. Sebagaimana juga kebaikan dan nikmat Allah selalu lebih banyak daripada cobaannya. Sepanjang tahun kita lebih banyak sehat daripada sakit. Sepanjang hari kita lebih banyak kenyang daripada lapar. Sepanjang hari lebih banyak kita segar daripada kita capek. Dan seterusnya. Hewan-hewan ini yang dihalalkan oleh sang pencipta Allah banyak sekali jumlahnya dan tidak pernah ada campur tangan manusia di apapun yang berhubungan dengan hewan ini. Kita tahu lautan dan sungai di bola bumi ini adalah lima kali lipat dari daratan. Lima kali lipat dari daratan. Jadi daratan yang kita huni sekarang ini adalah seperlima dari lautan. Dan seluruh yang di air di lautan hewannya halal. Seluruh yang di air halal. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih tentang lautan dan sungai, hillun maitatuhu tahurun ma'uh. <clears throat> suci bangkainya dan juga suci airnya. Jadi kalau ada ikan mati atau apapun hewan air halal dimakan. Hal-hal yang dilarang dari hewan darat seperti taring misalnya tidak berlaku pada hewan air. Mau ikan paus, mau ikan hiu, pokoknya halal yang di air. Intinya itu penyampaian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi plus, kita tahu tadi kalau lautan itu adalah seper lima kali lipat dari daratan, berarti otomatis penghuni lautan lebih banyak daripada penghuni daratan, itu pasti. Karena lima kali lipat lebih luas. Dan kita temukan ada banyak jutaan space di lautan. Dari ikan yang kecil sampai ikan yang besar, dari segala macam bentuk cumi, gurita, udang, apalah ya segala macam hewan yang ada di air, semuanya halal. <clears throat> Ditambah lagi hewan-hewan darat yang dihalalkan. Berarti memang yang dihalalkan jauh lebih banyak. Seperti misalnya semua hewan yang disebut dengan istilah ternak. Dan kita tahu dalam salah satu ayat Al-Quran, surah Al-Quran namanya surah Al-An'am. Al-An'am artinya hewan-hewan ternak. Yang halal dimakan dagingnya boleh diternak. Kambing, sapi, unta, kuda, kelinci, ayam, halal semuanya. Halal dimakan, <clears throat> halal dipelihara, halal ditransaksikan. Tinggal yang haram saja, yang haram lingkupnya lebih kecil, dibatasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang halal juga tambah ya hewan udara dari burung-burung banyak yang halal. Selama burung itu tidak menyerang, tidak menjadikan cengkeramannya sebagai cara untuk menyerang, atau menyerang dengan pelatuknya secara khusus gitu kan seperti burung elang misalnya burung gagak atau mungkin burung-burung yang bertaring seperti kelelawar misalnya ini semua hukumnya haram selain daripada itu seperti merpati atau burung apalah ya semuanya halal <clears throat> jadi hewan lautan semuanya halal hewan darat dibatasi yang tidak bertaring ya, bukan hewan buas Kemudian juga hewan udara juga seperti itu halal selama dia tidak menyerang dengan cengkeramannya atau menyerang dengan pelatuknya. <clears throat> Pelatuk hanya dipakai untuk makan saja biasa. <clears throat> Maka itu halal. Hewan yang haram sempit sekali. Kata Nabi SAW diharamkan buat kalian di hari khaybar semua hewan-hewan semua hewan-hewan yang bertaring dari hewan daratan dan hewan udara serta yang mencengkram memiliki kuku yang mencengkram menyerang dengan cengkramannya kita tahu seperti harimau singa kucing ya ular semua bertaring ini semua diharamkan dan termasuk masuk dalam haram adalah hewan-hewan yang disuruh bunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya ada lima hewan harus dibunuh dalam kondisi lagi tenang atau dalam peperangan. Di medan perang pun kita kalau dapat hewan-hewan ini disuruh bunuh. Dalam kondisi tenang pun boleh dibunuh dan dibatasi cuma lima saja. Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1198 khamsun fawasiku tuqtalna fil hilli wal haram ada lima macam hewan fasik fasik artinya kalau di manusia itu buruk manusia kalau bobrok selalu melanggar sana melanggar sini punya masalah maka dinamakan fasik di hewan juga ada yang boleh dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram kita tahu tidak boleh membunuh hewan di wilayah haram ya sudah tahu belum hukumnya nih di sekitar Ka'bah, di sekitar wilayah haram, Makkah, Madinah, Aqsa, enggak boleh bunuh hewannya. Apa saja hewan enggak boleh dibunuh. <clears throat> Seperti burung merpati, apa saja enggak boleh berburu di situ. Pokoknya wilayah haram enggak boleh. Kecuali lima hewan ini. Ada lima hewan boleh dibunuh di wilayah halal kayak kita di Indonesia ini wilayah tidak masuk dalam yang Allah haramkan dan wilayah yang Allah haramkan <clears throat> Mekah, Madinah dan Aqsa. Yang pertama ular. Yang kedua burung gagak yang putih punggungnya dan perutnya. Memiliki dua warna. Yang ketiga tikus. Yang keempat anjing buas. Dan yang kelima adalah burung raja wali. Hadisnya hadis sahih menjelaskan masalah itu. Ditambahkan oleh para ulama dengan yang keenam adalah cicak karena cecak diharamkan untuk dimakan. Dan ada hadis yang lain menyebutkan kalau membunuhnya mendapatkan seratus pahala. Sampai Aisyah radhiyallahu anha punya cambuk khusus untuk mencambuk cecak. Dan ulama membahas panjang lebar dalam masalah hikmah hadis dan mencambuk cecak itu kalau orang mencambuk sekali terus mati maka dapat seratus pahala. Kalau cambuk dua kali baru mati maka dapat sekian pahala. Karena memang tetap berlaku hadis Nabi SAW kalau kalian membunuh bunuhlah dengan cara yang baik. Tetap tidak boleh dibakar misalnya kita tangkap tikus, tikus boleh dibunuh tapi nggak boleh dibakar. Iya, kan? Ini poin pertama berhubungan dengan masalah hewan, jenis-jenis hewan yang telah dihalalkan, baik itu dagingnya, ya, nilainya, transaksinya, kemudian juga di ternak di air semuanya boleh di darat dikecualikan saja terlima hewan dan sifatnya yang umum semua bertaring kemudian juga hewan udara sudah kita sebutkan yang tidak mencengkram dan tidak menyerang dengan pelatuknya atau tidak bertaring seperti kelelawar tentu bertaring dan punya sayap Hewan-hewan ini teman-teman sekalian, baik yang dihalalkan ataupun yang diharamkan, dimakan ataupun tidak diboleh makan atau tidak boleh makan atau boleh dipelihara tidak boleh dipelihara ini punya adab kita punya tata kerama dengan mereka punya tata kerama dengan mereka saya akan bacakan kata Syekh Abu Bakar rahimahullah adab terhadap hewan dan saya sudah sering sebutkan adab adalah kemasan mengemas sesuatu perintah yang diperintahkan oleh sang pencipta Allah dengan tujuan mendapatkan ekstra pahala kalau bangun sholat malam mandi segar badannya wangi dengan niat supaya lebih enak ibadah dia dapat pahala di situ dia juga dapat pahala kalau dia sholat malam jadi double pahala itu namanya adabnya seorang muslim kata Syekh Abu Bakar rahimahullah beranggapan bahwa kebanyakan hewan adalah makhluk mulia ini kalimat penting ya karena banyak orang tidak menganggap hewan itu mulia dianggap sesuatu yang yang terhina bahkan kadang-kadang manusia yang tidak punya iman kalau dia mau menghina seseorang dia mengatakan hewan misalnya. Padahal dalam prinsip dasar Islam seorang muslim beranggapan bahwa kebanyakan hewan adalah makhluk mulia. Maka dari itu ia menyayanginya karena Allah sayang kepada mereka dan ia selalu berpegang teguh kepada etika dan adab berikut ini. Yang pertama, memberinya makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus. Bila memang ada di hadapannya, kita lagi makan ada kucing minta makanan dikasih. Bagi sebagian makanan, gitu kan? Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 2363 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi kulli dzati kabidin harra'in ajrun pada setiap yang mempunyai hati yang bisa kehausan, terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Semua hewan, semua manusia, kalau kita berbuat baik, bahkan pada jin pun yang beriman, kita dibolehkan untuk berbuat baik. Kalau jin tentunya sangat terbatas karena ada hadis Nabi SAW tidak banyak. Seperti misalnya sabda beliau, kalau kalian selesai makan daging, rapikanlah tulangnya karena itu adalah makanan saudara kalian dari jin ya, adab syaitan pun yang merupakan musuh kita kata Nabi SAW jangan kalian mencaci maki syaitan kalau kita caci maki kita emosi terbuka pintu dia bisa masuk ke badan kita udah istiada saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim Gak usah kita bilang kurang ajar nih syaitan misalnya nggak perlu maka sama dengan hewan-hewan juga ada adabnya semuanya kalau kita beri makan beri minum dapat pahala kalau ada hewan yang berbahaya berbahaya dasarnya kita disuruh pelihara tapi dia berbahaya seperti sapi tapi ngamuk sapi gila nanduk sana sini berbahaya bagi orang boleh dibunuh boleh ditembak tapi kalau ada hewan-hewan yang dasarnya tidak bisa, tidak ada masalah dia sebenarnya, dia serang serangga ciptaan Allah, diusir dia pergi. Seperti kecoa misalnya. Ya. Kalau dia satu ekor saja, usir saja. Sapu. Kecoa injak. Kenapa diinjak? Hah? Kenapa disiksa? Kalau kita niatkan biarkan dia pergi karena ini makhluknya Allah dapat pahala. Yang lucu kadang-kadang ada manusia takut sama kecoa. Hmm? Anak saya pernah begitu, lari tiba-tiba, takut. Kenapa nak takut? Takut kecoa. Saya panggil, nak yang lebih besar kamu atau kecoa? Saya. Eh, kecoa kalau lihat kamu tuh lari sebenarnya. Kalau kecoanya lari di belakang orang yang sedang lari karena kecoanya bingung mau lari kemana. Kan begitu rasionalnya. Tapi kalau kecoa itu banyak, mengganggu, penuh di meja makan, penuh di lemari, penuh segala, kita tidak bisa satu persatu dikeluarkan. Lalu kita semprot dan kita matikan karena berbahaya nggak ada masalah. Karena sudah sampai pada tingkat membahayakan. Gitu kan? Ulama juga mengatakan masuk dalam masalah ini semua hewan <clears throat> yang memiliki taring yang membahayakan manusia nyamuk misalnya membahayakan manusia boleh dimusnahkan tapi kita tidak boleh secara khusus memusnahkan masal tanpa sebab contoh misal di rumah kita ada semut kita sapu selesai tapi ternyata <clears throat> datang lagi besok datang lagi lusa sering tembok di lubang lubangin sama semutnya Lalu kita tutup atau kita semprot supaya mati sebagian dan tidak lagi lewat lagi di situ, dan kita tutup lubangnya. Itu boleh-boleh saja. Tidak boleh teman-teman, oh ini semut nih, ini buat masalah. Kita cari semut di semua gang kita. Semua sekitar rumah tetangga ada semut tak? Saya mau bunuh sekalian. Enggak boleh secara khusus cari untuk bunuh. <clears throat> Itu kan dijelaskan dalam hadis Bukhari tentang ada seorang nabi Allah, tapi tidak disebutkan namanya dalam hadis ini, dia tidur di bawah sebuah pohon, disengat sama satu semut, digigit. <clears throat> nah, marah Nabi ini. Maka dia panggil kaumnya, suruh bakar semua semut di bawah. Semua sarang-sarangnya itu bakar. Masukin minyak, bakar semua, sampai mati. Allah utus Jibril, lalu Jibril berkata kepadanya, Allah telah berfirman padamu, <clears throat> bukan kayak menggigitmu cuma satu ekor semut, apa salahnya yang lain? Kenapa kau bunuh semuanya gitu? teguran gitu kan. Kenapa Allah ciptakan mereka pasti semua ada fungsinya, ada maksudnya. Walaupun dasarnya hewan yang disuruh bunuh. Kayak tadi kasus bisa tikus Allah suruh bunuh. Untuk apa Allah ciptakan? Banyak ganggu orang. Makan makanan orang, ini segala macam. Allah ciptakan untuk menguji kita beriman nggak? Sama dengan Allah ciptakan babi. Bayangkan kalau turun larangan perintah bunuh tikus jangan makan babi tapi Allah nggak ciptakan kira-kira antum sebagai manusia protes nggak manusia itu suka protes Hah? Allah bilang dalam Al-Quran itu manusia itu memang suka protes khasimum mubin khasim itu suka bantah Ya Allah kau haramkan babi tapi kami tidak tahu mukanya. Hah? Allah ciptakan ini babi, mukanya begini, jangan makan, haram ya. kan gitu jadi tetap ada fungsinya Allah SWT ciptakan untuk menguji ada yang bisa dimati ada yang haram untuk menguji keimanan seseorang intinya teman-teman sekarang, kalau kita berbuat baik dengan hewan dengan niat memang dia tidak mengganggu kita lalu kemudian kita memang berbuat baik karena ini juga makhluk Allah tetap biar kita bunuh satu dua populasinya tetap ada Allah sudah atur nggak bakal bisa habis walaupun serigala yang sering menyerang domba pengembala tidak akan pernah habis serigala itu. Kuasa Allah. Ya sudah yang mengganggu kita saja kita usir. Kalau mengganggu lagi kita bisa membunuhnya kalau sampai berbahaya. Di dalam hadis yang lain masih global bahasanya hadis riwayat Bukhari nomor 5997 dan Imam Muslim nomor 2318 kata Nabi SAW man la yarham la yurham barang siapa yang tidak berbelas kasih maka dia juga tidak akan dibelas kasihi unsur timbal balik dia buat baik dengan seekor hewan, sosok manusia, apalah makhluk Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan tumbuh-tumbuhan pun dia harus menjaga adab. Enggak boleh teman-teman antum bernaung di bawah sebuah pohon, iseng cabut-cabutin daunnya. Itu sama manusia lagi dijewer-jewerin kupingnya. Tentu kita nggak mau. Kecuali darurat, kita butuh daunnya, silakan. Enggak butuh kenapa dipotong? Kenapa iseng dibakar? Makhluknya Allah. Kalau kita tahu itu makhluk Allah kita biarkan, kita rawat. Bahkan teman-teman di sini yang suka dengan tanaman bisa berpahala loh. Siram tanaman itu, kasih bibit, kasih pupuk karena ini makhluknya Allah, pahala itu. Daripada antum cuma sekedar rawat karena suka saja, mubah, tapi bisa jadi pahala. Oh ini makhluknya Allah, saya kasih juga. Dan subhanallah <clears throat> ada praktek diadakan di Jepang di pertanian yang saya tahu dan diberitakan oleh beberapa orang yang saya bisa percaya mereka bilang diadakan penelitian secara ilmiah, pohon-pohon itu kalau diajak ngomong oleh manusia, nanti kamu berbuah ya, nanti kamu baik, dikasih dirawat dengan baik ya. Memang hasilnya maksimal. Hasilnya maksimal dibandingkan diadakan praktek pohon begitu dengan satu pohon yang sering diucapkan kalimat tidak baik. Pohon ini tidak akan berbuah, pohon ini pahit, pohon ini begini. Jadi nggak bagus hasilnya. Kuasa Allah. Berarti kan mereka punya respon. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka juga punya respon karena memang ditentukan untuk manusia kita bisa gunakan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Tirmizi nomor 1924 irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama Selalulah sayangi siapa saja yang ada di bumi niscaya zat yang ada di langit menyayangimu <clears throat> Jadi ini adab yang pertama bagaimana kita memberikan makan dan minum <clears throat> kepada hewan yang ada di depan kita. Kita lihat memang dia butuh kasih. Yang kedua, <clears throat> menyayangi dan mengasihinya. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda kepada para sahabatnya menjadikan yang menjadikan burung sebagai sasaran memanah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayatkan oleh Bukhari nomor 5515, Imam Muslim 1958 dan redaksi ini miliknya Imam Ahmad di nomor 6223. Kata Nabi SAW, La'anallahu man ittakhada syai'an fihi ruhun gharada. Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Tentu mungkin teman-teman bertanya sini, kan kalau kita berburu misalnya, kita berburu rusa, dia bernyawa berarti nggak boleh berburu. Bukan itu yang dimaksudnya. Karena kita dihalalkan untuk berburu hewan. Yang halal kita boleh berburu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 4 khusus membahas masalah bolehnya kita memakan hasil buruan kita. Orang yang tidak pakai baju ihram atau tidak sedang ihram dia boleh berburu dan dia boleh makan hasil buruannya. Sebaliknya orang lagi ihram tidak boleh berburu hewan. Berarti ada babnya khusus, gitu kan? Imam-imam kita termasuk Imam Syafi'i gemar sekali berburu. <clears throat> Para sahabat banyak yang berburu dan diizinkan. Nabi Ismail as sebelumnya suka sekali berburu. Disebutkan dalam banyak riwayat. Tetapi di sini teman-teman yang dimaksud adalah ada orang sengaja dia lepas burung lalu dipanah burung itu. Ini yang dilarang. Jadi sengaja dijadikan sebagai korban. Seperti kasus juga orang di Spanyol banteng atau sapi dibiarin jalan terus ditusuk-tusukin, nah itu nggak boleh. Tapi kalau di hutan liar memang kita tidak bisa tangkap kecuali dengan tembakan atau kita memanah dan niat kita berburu itu boleh. Jadi kalau antum temukan hadis ini harus difahami seperti apa yang saya jelaskan tadi. Kalau yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran adalah dia sengaja melepaskan hewan itu dan dijadikan sasaran bidikan ya tadi antum lepas burung, antum tembak misalnya ya antum sengaja lepas tadi banteng atau sapi terus sengaja diganggu gangguin sapi tersebut lalu kemudian ditembak nah, ini nggak boleh tapi kalau berburu di tempat umum boleh saja karena tujuannya kita adalah berburu bukan menyiksa hewan di sini keluarnya hadis ini sebab berurutnya adalah karena ada sahabat melakukan itu mereka pegang burung mereka lepas mereka panah belajar mana siapa yang jatuhin Nabi SAW lewat langsung Nabi mengatakan Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa seperti ini sasaran bidikannya. Jadi bukan berburu karena dijadikan sebagai permainan. Beliau juga telah melarang mengurung atau mengikat binatang ternak untuk dibunuh dengan dipanah atau ditombak dan sejenisnya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5513 ini sama kasusnya orang di Spanyol tuh jadi sengaja dia pelihara hewan-hewan, mungkin ke depannya Allah alam ada mungkin kambing, ada mungkin ayam. Sengaja dijadikan sebagai sasaran untuk dibunuh, baik itu dipanah, ditombak. Ini semua tidak boleh. Pernah ada <clears throat> induk burung di zaman Nabi saw Alaihi di hadapan Nabi jalan induk burung itu terus ngeluarin suara seperti lagi nyari anaknya maka Nabi SAW Nabi mengatakan man faja'a hadhihi biwaladiha ruddu waladaha ilaiha. Siapa gerangan yang telah menyakiti perasaan burung ini dengan mengambil anaknya, kembalikan anak-anaknya kepadanya. Sebagian ulama hadis mengatakan tidak boleh mengambil anak burung dari sarangnya. Tidak boleh. Kalau anak-anak hewan masih dalam kecil, masih di bawah naungan orang tuanya, masih disusuin, masih di jalan sekitar induknya belum berpisah, maka enggak boleh. Nah, sebagian ulama mengatakan juga di sini tidak bolehnya memakan hewan-hewan yang masih kecil walaupun dasarnya halal. <clears throat> masih baru lahir misalnya. Itu dianjurkan untuk dihindari. Kemudian di sini Nabi SAW dikatakan beliau mengatakan hal tersebut setelah beliau melihat seekor burung berputar-putar mencari anak-anaknya yang diambil dari sarangnya oleh salah seorang sahabat. <clears throat> yang ketiga teman-teman sekalian menenangkannya ketika hendak menyembelih atau membunuhnya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1955 innallaha katabal ihsana ala kulli shay, fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum fa ahsinul dzabha wal yurih ahadukum wal yuhidda syafratah Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atau berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka baguskanlah cara membunuh itu. Bunuh manusia, musuh pun kita tusuk mati selesai. Saya pernah jelaskan, nggak ada mutilasi, nggak ada potong kupingnya, cabut matanya, nggak ada. Mati sudah selesai. Apabila kalian ingin membunuh pun, maka baguskanlah cara membunuhnya. Kuasai caranya supaya tidak menyakiti yang lebih berat atau merusak. <clears throat> Dan apabila kalian menyembeli maka baguskanlah cara menyembelihnya. Dan hendaklah salah seorang kalian atau kamu menenangkan sembelihannya dan hendaklah ia mempertajam mata pisaunya. Di sini sebagian ulama hadis mengatakan dimaksud dengan menenangkan hewan sembelihannya dirincikan. Kalau seandainya hewannya lagi sakit, maka di eh, maaf lagi makan dibiarkan makan dulu sebelum disembeli. Jangan lagi ngunyah rumput ditarik, diseret, nggak boleh. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, eh, di zaman Nabi SAW ada orang mau sembelih domba diseret dombanya teriak-teriak depan Umar kata Umar apa radhiyallahu anhu <clears throat> apakah engkau akan membunuhnya dua kali kau kan mau sembelih dia sebentar ngapain diseret-seret kan bisa ditarik pelan-pelan dielus dikasih rumput pada saat dibaringkan pun dengan tenang dielus baru kemudian disembelih jadi seakan-akan dia tidak sadar sebenarnya dalam masalah sembelihan tersebut makanya juga di sini dikatakan pertajamlah mata pisaunya supaya memang cepat dia mengeksekusi kalau dia harus membunuh. Yang keempat, tidak menyiksanya dengan cara apapun atau mem, atau dengan membuatnya kelaparan, memukulinya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, menyiksanya atau membakarnya. <clears throat> Jadi banyak orang <clears throat> misalnya ayam, mesti ayam diternak, dipelihara, tidak dibuat sabun ayam, diberantemin ayam tersebut ada yang lebih jauh menyiksa, taruh pisau di kakinya supaya ayamnya luka-luka, ada yang mati dan seterusnya. Ini berdosa, ini haram dalam Islam. Tidak boleh semuanya. Sama dengan domba yang diadu. <clears throat> Semua itu tidak boleh. Sabda Nabi saw dalam hadis Bukhari nomor 3482, "Dakhalatil mar'atu an-nar fi hirratin habasatha hatta matat. Fadakhalat fiha an-nar." fala hiya at'amatha wa saqatha id habasatha wala hiya tarakatha ta'kulu min الأرض. seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati maka dari itu ia masuk neraka karena kucing tersebut disebabkan ia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum di saat ia mengurungnya dan tidak pula ia membiarkannya memakan serangga tanah. Jadi Allah Subhanahu wa taala malah menghukum wanita ini karena dia menyiksa kucing tadi. Satu-satunya hewan teman-teman yang haram dimakan dagingnya dan boleh dipelihara itu kucing. Artinya terbuka pintu. Kalau hewan lain harimau, singa, ular nggak boleh dipelihara. Semua yang dilarang makan tidak boleh dipelihara, tidak boleh ditransaksikan. Kecuali kucing di sini karena ada perilaku Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama sebenarnya beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhar Abdurrahman ibn Sakhar ya. ditulis itu namanya Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar Abdurrahman radhiyallahu anhu beliau suka pelihara kucing karena banyaknya maka dikasih julukan Abu Hurairah Hurairah dari Hirrah yang berarti kucing dan Nabi SAW tidak melarangnya tetapi mayoritas sahabat tidak memelihara kucing dibiarkan saja jadi afdholiyahnya tidak memeliharanya, tapi kalau ada orang memelihara tidak disalahkan. Dan sudah pernah saya bilang daripada antum pelihara kucing biayanya besar, pelihara anak yatim. Kata Nabi SAW sebaik-baik rumah yang ada anak yatimnya. Ya. Dan kata Nabi SAW saya dengan sponsor anak yatim seperti ini di surga, dekat sekali. Tapi tidak ada hadis yang menjelaskan orang pelihara kucing bersama dia di surga misalnya atau tapi boleh, cuman lebih afdol tidak. Ketika beliau berjalan melintasi sarang semut yang telah dibakar, maka beliau bersabda, "Innahu la bagi an yu'adziba bin nari illa rabbun nar." Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud nomor 2675 dengan dengan sanad sahih. Sesungguhnya tidak ada yang berhak menyiksa dengan api kecuali Rob atau Tuhan pemilik api. Kita nggak boleh bakar, bakar orang. Beda kalau kita bakar makanan ya, lain. Ini maksudnya bakar menyiksa. Nggak boleh membakar manusia, nggak boleh membakar hewan. <clears throat> Masuk dalamnya di sini adalah membakar sesuatu yang berbahaya ya, yang listrik misalnya. Maka saya sarankan teman-teman kalau mau bunuh nyamuk nggak usah pakai listrik. Nah itu membakar kan, semprot masih lebih bagus. Karena membakar, masuk dalam masalah membakar. Jadi dilarang, Nabi SAW melarang itu. Sesungguhnya tidak ada yang berhak menyiksa dengan api kecuali Tuhan Allah pemilik api itu sendiri. Kemudian masuk dalam poin yang kelima adalah boleh membunuh hewan yang mengganggu seperti anjing buas, serigala, ular, kalajengking, tikus dan lain-lainnya yang sudah sampai mengganggu. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda khamsu fawasiq fawasiqun tuqtalna fil hilli wal haram al hayyatu wal ghurabul abqa' wal fa'ratu wal kalbul aqur wal hudayyah. Ada lima macam hewan fasik yang boleh dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram yaitu ular, burung gagak yang putih, punggung dan perutnya, tikus, anjing buas dan raja wali. Juga ada hadis sahih yang, yang membolehkan membunuh dan melaknat kala jengking. Nah kala jengking itu umumnya pasti menyengat. Kalau orang dekat, dia pasti langsung menyengat, menyerang. Bahkan sebagian ilmuwan mengatakan jengking itu lebih buas daripada ular sebenarnya. Makanya kita boleh membunuhnya. Yang keenam, boleh memberikan wasyam atau tanda cap dengan besi panas pada telinga binatang ternak untuk maslahat. Sebab telah diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberi tanda pada telinga unta sadaqah dengan tangan beliau yang mulia. Sedangkan hewan lain selain binatang ternak, unta, kambing dan sapi tidak boleh diberi tanda. Sebab ketika Rasulullah SAW melihat ada seekor keledai yang mukanya diberi tanda, beliau bersabda, La'anallahu man wasama hadha fi wajhi. Allah mengutuk orang yang memberi tanda dengan besi panas di muka keledai ini. Dan hadis ini riwayat Muslim nomor 2117. Jadi kita boleh memberikan cap, boleh memberikan tanda, boleh memilox misalnya nama ya yang penting tidak sampai menyakiti umumnya di zaman Nabi SAW diberikan tanda di kuping ada ulama yang merincikan tanda ini bisa saja diberikan sesuatu yang sifatnya memang ada tanda berbekas tadi kalau di sini Syekh Abu Bakar rahimahullah menyebutkan besi panas yang ditempelin sedikit di kupingnya nah, ada yang mengatakan diberikan tanda adalah dimasukkan dibuatkan lubang kecil lalu kemudian ditaruhlah tali sebagai tanda kalau ini hewan sembelihan atau eh, maaf ini hewan ternak atau hewan sadaqah atau hadyu yang akan disembeli Hadyu itu akan disembeli di musim haji ataupun pada saat orang umroh. <clears throat> Tapi selain hewan ternak, selain unta, kambing dan sapi yang memang boleh diternak, sunnah Nabi SAW nggak boleh dicap, tidak boleh dikuliti seperti banyak orang mengambil kulit harimau. Ini semua tidak dibolehkan. Yang ketujuh, mengenal hak Allah pada hewan yaitu menunaikan zakatnya jika hewan tersebut tergolong yang wajib dizakati. Karena memang hewan diperintahkan untuk dizakati. Kalau kita punya kambing, unta, dan sapi, ada zakatnya. Kalau mencapai 40 ekor, wajib mengeluarkan zakat. Ya, apalagi kalau memang orang transaksikan. Yang kedelapan, tidak boleh sibuk mengurus hewan hingga lupa taat dan zikir kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala wala auladukum an dzikrillah. Al-ayat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 2371 Beliau bersabda berkenaan dengan kuda al khailu li thalathatin li rajulin ajr wa li rajulin sitrun wa ala rajulin wizrun fa amma alladhi lahu ajrun fa rajulun rabataha fi sabilillah fa atala laha fi marjin aw rawdah fama asabat fi fi tiyaliha ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت تيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها أو أو أو أو أرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات وهي في ذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله أو حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء وبواها أو ونيواها لأهل الإسلام فهي عليه وزر Kuda itu ada tiga macam kata Nabi SAW. Kuda bagi seorang, seseorang yang pemiliknya menjadi pahala. Dan kuda bisa menjadi penutup kebutuhan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya. Dan kuda yang bisa menjadi dosa bagi pemiliknya. Adapun kuda yang mendatangkan pahala adalah kuda yang seseorang kuda seseorang yang ia tambat di jalan Allah ia banyak berdiam di padang rumput atau di kebun. Maksudnya disendirikan kuda itu khusus nanti dipelihara, digemukin untuk berperang, dipakai perang di jalan Allah. Maka apa saja yang dimakan oleh kuda itu selama diikat di padang rumput atau di kebun itu, maka pemiliknya mendapat pahala kebajikan dari setiap punyaan kuda tadi. Karena dia niatkan kuda ini untuk berjihad di jalan Allah. Maka semuanya pahala. Dan seandainya talinya putus lalu mendaki satu atau dua tempat tinggi, maka jejak dan kotorannya menjadi pahala-pahala kebajikan baginya. Kalau kuda itu lepas, lalu kemudian dia lari ke gunung, setiap langkah biasanya menanjak, maka dia mengeluarkan kotoran kuda itu. Semua langkahnya, semua kotorannya jadi pahala bagi pemiliknya. Karena dari awal dia niat ini adalah kuda wakaf di jalan Allah untuk jihad, ya maka dari kuda itu ia akan mendatangkan pahala bagi pemiliknya yang banyak. Hmm. Sampai sini dulu teman-teman sekalian. Sebagian ulama mengatakan bisa masuk dalamnya apapun yang digunakan untuk atau diwakafkan untuk jalan Allah. Seperti kasus orang mewakafkan mobil kalau zaman sekarang ambulans misalnya untuk dipakai umum, sabilillah, gratis siapapun yang boleh pakai muslim. Hampir sama dengan itu. Jadi setiap kali dipakai dia akan pahala. Diisi bensin dia pakai pahala. Mana-mana pahala semua. Atau dia wakafin motor atau dia wakafin apalah ya. Yang jelas tunggangan. Apalagi kalau memang itu dipakai di jalan Allah. Misalnya beli pesawat tempur pada saat mau perang, beli tank, beli apa segala macam. Ini masuk seperti hadis yang dijelaskan. Kemudian kuda yang bisa memenuhi kebutuhan dan menjaga kehormatan pemiliknya adalah Kuda yang diikat oleh seseorang karena ingin menjaga kehormatan diri, tidak minta-minta dan ia tidak lupa akan haknya Allah pada leher ataupun punggung kuda itu. Maka kuda itu akan menjadi penutup kebutuhan baginya. Maksudnya adalah kuda ini dirawat, kapan dia butuh dia keluar cari rezeki dengan kuda itu, ditunggangi sama dia. Nanti kemudian dikembalikan lagi, diikat lagi di kandangnya. Nah selama kuda ini masih ada, dia makan, dia berdiri di kandang itu tetap ada pahalanya sampai kotorannya pun akan menjadi pahala bagi pemiliknya. Kalau dia gunakan kuda itu jasa untuk mencari rezeki yang halal. Dan di antara adalah kuda <clears throat> yang mendatangkan atau menjadi dosa bagi pemiliknya, kuda yang ia tambat atau kuda yang ditambat oleh seseorang hanya sebagai kebanggaan. Dirawat untuk menjadi kebanggaan-kebanggaan, riak, pamer dan memusuhi orang-orang Islam maka kuda itu akan mendatangkan dosa baginya, <clears throat> bagi pemiliknya. Maksud daripada hadis ini teman-teman sekalian, kalau kuda itu halal, halal dagingnya, halal dipelihara, dan dari kuda bisa mendapatkan pahala, dari hewan ternak bisa mendapatkan pahala. Sama kalau orang beternak dengan niat, kalau kuda misalnya itu dipakai jihad, atau dia ternak sapi atau kambing dengan niat ini nanti dipakai untuk kurban misalnya di Idul Adha, sampai para sahabat itu mereka enam bulan sebelum Idul Adha mereka sudah pelihara kambing. Mereka sudah beli, mereka sudah pelihara sengaja digemukkan. Kemudian pada saat Idul Adha tiba, hewan-hewannya sudah pada gemuk kemudian disembeli untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, itulah sederet adab atau etika yang selalu dipelihara oleh seorang muslim terhadap hewan karena taat kepada Allah dan Rasulnya sebagai pengamalan terhadap ajaran yang diperintahkan oleh syariat Islam syarat yang penuh dengan rahmat <clears throat> syarat yang syarat dengan kebaikan bagi segenap makhluk manusia maupun hewan <clears throat> manusia maupun hewan jadi ini bahasan kita insya Allah nanti akan kita kembangkan dengan pertanyaan ada pertanyaan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat>